perempuan itu satu-satunya makhluk e pangeran sing tahu membantah kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi di Quran ada ayat surat jadi surat mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan mujadilatun apa? Karena mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudorek yang di ayat kode sami Allah qaul tuja diluka Jadi alati ing wong wedok luka kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari itu dinahu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari zamannya hal dan is tikbal. Itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rojulun yadribu bisa digenti ad ribu. Paham ya? Rojulun yang suruh boleh digenti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa digenti dharibatun. Makanya kalau maknanya ya kode sami'a teman-teman midanget sapa Allahu Allah lati ing pengucapane wong wedo, wedok. Silailati lu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Watastaki lan nglaporno sapa wong wedok. Nglaporno Kanjeng Nabi. jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi loh nih. Ngora terima nabi itu dilapor. Jenenge wong wedok menawa terima bojo enteng. Wong nabi dilapor. Jadi wedok nabi dilapor. Dilapor ila maring. Terus sempat terjadi debat, makanya terusannya ayat wawahu yasma'u tahawurakuma. Wawahu te yasma'u krungu Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Iku perdebatane nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawaroh itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawaroh apa? Muhawaroh. Muhawaratul al-Injilisiyah, muhawaroh tuluhot al-Arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Terus Nabi kudu kalah wae muwara kekasih ya pangeran, musom-som Jadi kaulah itu wahyu. Pokoknya ceritanya kudu ayu, kau lah cerita galak, kau lah wahyu. Mbah barakat, mbah barbiye, mulai iku pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab iku gak mangan menduan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ono bojone suci tenang ae mangane menduan, <laughs> Ambek sego jagung. jadi rawang wong ayu ya biasa wae. <laughs> Dadi ya wong Arab iku mangane daging. Terus neng hadis semua asbab nuzul redaksine fa'a jabat tu ajizatuha. Nah, pemaknane yo ya fa'a jabat mongko gawakno hu ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatuha wis pemaknane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud tu sing gawakno ajizatuha. Wis jorok ya, iki jorok niki. Iki murid kecelakaan. <laughs> Dadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Dadi uteke wis elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang gerjaluk ra tiga iku ya ngamuk iku sekunane kuno. Tapi nek sing mangan menduan ngamuke rapati tenan karena ya tadi jawate mesti rapati tenan. Wis akhirnya ngamuk Terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti aliyah kadhuri umi, kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dam. Dam itu satu apa? Ya, satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fakih Jawa sama fakih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dek kue koyo ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fakih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu. Maknanya selawasi lawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. <laughs> Ini ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fakih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote, kira-kira ngamuk kira-kira. <laughs> Tapi kalau orang Arab itu kehur matan. <laughs> Jajal juga tekan ngali cekel. <laughs> wah sudah agak murid radue. Sebenarnya wong Arab lucu. Berarti padha ini cekel-cekelan wah Kebayang gak corong Jawa? Wong Arab pun nak seneng wong, sirai itu cekel cek diwambung mbon nih, Nanti kalau delok orang mentah loh. Lha kalau <laughs> nanti kalian bangun tentang teng Medina. Karena bangun orang alim alama dan beliau Muammar sepuh, ada orang Arab kalian ya, sopan gal Yuúbanig sem un chovo ka sem. Buna e som wat sa wakal terus terusti. enggak ti bunan. seorang wepan so ngarap hati-hati ngono cara wong Jawa kan repot cara wong Arab itu penghur sehingga sangking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti alia kazuhri umi kamu sudah berposisi kayak ibu e fi khurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi khurmati kata wa kata sama-sama haram dikum dikum setelah itu ketun dan waduh bojo ayune ngene kok tak zihar, zihar itu sama dengan tolak bain sing wedok ya getun sing lanang ya getun jika cerita lapor ning kanjeng Nabi sing lanang tok sing lapor kata Rasulullah Nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum kata Rasulullah hingga detik ini belum ada wahyu maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah yaitu biman silatid tolak berstatus kayak apa tolak ya sudah jenis wong lanang kan nurut ngulang. kata Rasulullah zihar itu kayak tolak ya sudah kita nggak boleh kumpul nerima sing lanang nerima sing wedok gak terima enggak aku dewi sing matur nabi tuara nih kan jenis Waran. Ya Rasulullah apa betul engkau menghukumi dia kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi orang wedok mulai disini ya jorok. Nabi, jangan roh bujukuloh, kula. Ya ngerti dari Nabi, ya ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus terus anaknya, hatta ida akala sapa pitus wafu terus ngomong terus enak eh, wae sakni gitu dihukumi tolak kula riyen wayu kinyis-kinyis sakniki wis rapati ayu mergo tuwa anak kula kata. cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat kula golek bojo jek gampang tapi aku saiki wis tuwa meskipun isih ayu tapi meskipun isih ayu jenengan ngertos wong lanang anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar mesti katut babon jenenge wong lanang duda itu mesti katut bapak Nak taruh umat kulo, anak kulo kelaparan, wong kulo rondo itu. Jadi gak bener hukum tolak. Dikaji malih. jadi nabi lho dikonokno iku nabi. Nabi yes. Ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku itu nabi ya ngenteni wahyu. Ya, wis pokoknya ngono. Pokoknya ampun putus no tolak rin. Tak tinggal mulai saat ini. Pikir-pikir ya, mulai. <laughs> ini ngomong wedok. Sekondang dengan pokoke. Mulane ini yang niku ini ono surat rijal, ini surat apa? Nisa. jadi juara. Mulai. Tapi itu justru no nak Rasulullah iku nabi. jadi barang sing kowe rasa seneng itu kadang dadi ilul ejas Dalil mukjizat Quran, dalil kenabiannya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi itu nggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khaulah namanya Khaulah perempuan ini namanya siapa Khaulah Aisyah itu di kamar itu tidak pati dengar. Kok mau alamat-lamat onong itu ngelabrak kanjeng Nabi Yunus tok kenangan Aisyah sopo wani ngelabrak Terus bakas sopo terus nggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan itu teranya teranan. Ini tak ijazah yang wedok itu sing judes. Nak wis judes menisan jadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar itu terus sholat. Kan mau suci bagasane. Tapi ki salat tenan, mau nggo salat salat bersuci ki salat tenan. Salat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan Nabi ini jenengan kandani hukum niku. <laughs> hukum niku yang ngerubah. Piye? Pangeran. Iku api ewatas taki ilang. Lah perempuan saya iki nak judes mbek sing lanang uga gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure rela iki sing ra bener. <laughs> Dhisik ora, tapi watas taki ilallah. Jadi gak gak lapor sapa-sapa lapor pangeran. Ya Allah hukum ini ndak fair, itu merugikan saya. Tolong nabi ini jenengan kandani, kayak wahyu terkini. Nak hukum itu ndak seperti itu. Mohon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran itu Terus pangeran nurono ayat wawahu yasma'u tahawrakuma. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah bener-bener mendeng. Jadi wong itu nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. <laughs> pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kot kot banget oleh ngrespon. Jadi mm, ngomel anak kowe bojomu ngamuk iku mbok respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la duruhu maksiatun wala tanfa'uhu taatan. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena maduroti. Tapi nak kowe bertahan. Iso kena ombreng. <laughs> Dadi kira ora niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenan ning pangeran. Pas dekne sujud Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati Tuja tiluga fi zaujia wa tashtaki ila Allah wa wa yasma'u taha wa inna wa sami'um basir. Sak terus. wangis sapa itu mau ditibali kanji Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti toh tambah nangis sampai itu jenengan lu nabi tenan padahal kalau lapure ning kamar jenengan krungu mergo